Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Kemarin sudah kita bahas awal kali diwajibkan jihad fi sabilillah ketika beliau sudah sampai di Madinah kurang lebihnya 2 tahun. Di Madinah sudah 2 tahun, kekuatan sudah terbangun, orang-orang Ansor pun sudah mendukung, bahkan ada dari kalangan alim ulama'nya Yahud yang masuk Islam. Siapa namanya kemarin? Salah satu alim ulama'nya Yahud yang masuk Islam siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Akhirnya ada kekuatan di situ. Nah, ingin nah barakallahu fikum berperang eh, dan juga ingin menampakkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang kufar Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya apa? Naam disyariatkan jihad pada tahun 2 Hijriah. Disyariatkan apa? Jihad. Para ulama telah membahas menyebutkan Rasulullah berperang kurang lebihnya 19 kali peperangan. 19 kali peperangan. Peperangan yang pertama diawali dengan perang namanya apa? nambarakallahu fikum dikenal dengan perang sebelum Musyairah ada peperangan namanya perang Waddan atau Abwa namanya. Ghazwatul Abwa atau Ghazwatul Waddan. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tapi ternyata apa? Di situ tanpa ada peperangan karena musuhnya lari duluan. Maksudnya dianggap peperangan karena mau perang ini sebenarnya. Mau berperang tapi ternyata musuh lari. Paham ya? Pada tahun 2 apa? 2 Hijriah di bulan Safar. Eh, bulan Safar tahun 2 Hijriah perang apa namanya tadi? Perang Waddan atau perang Abwa. Nah, tidak terjadi peperangan kenapa? Karena musuhnya lari duluan. Paham belum? Nah, kemudian perang berikutnya dikenal dengan perang apa? Nam Ghazwatul Buat Perang Buat namanya. Perang Buat itu juga sama, dua Hijriah juga. Dua Hijriah, nah barakallahu fikum, tapi juga sama. Tidak terjadi peperangan, musuhnya lari duluan. Amlum. Ewanam. Barulah perang yang berikutnya dikenal dengan perang Badr al-Ula. Itu juga sama kejadiannya. Jadi nggak terjadi nggak apa, tidak terjadi peperangan, tidak tidak terjadi bunuh membunuh, mereka lari duluan. Nah, barakallahu fikum baru perang yang keempat walaupun di, dianggap perang yang pertama karena ada perangan situ, perang Al-Usyairah yang akan kita baca nanti. Tapi kita urutkan aja biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah. Jadi perang-perang tadi diingat-ingat ya, perang Al-Abwa satu, Ya, dikenal dengan perang Madan. Kemudian perang apa? Buat dua. Nah, yang ketiga perang Badr al-Ula. Yang keempat perang al usairah Kita lihat ahamul maghazi wal bu'uts. Peperangan-peperangan yang paling terpenting dan juga utusan-utusan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Ba'su Ubaidah ibn Harith ibn Muthalib. Diutusnya Ubaidah bin Harith bin Muthalib. Ini perhatian Bapak ya. Utusan pertama ini diutusnya Ubaidah ibn Harith ibn Muthalib. Ba'atha sallallahu alaihi wasallam Ubaidah ibn al-Harith ibn Muttalib fi Rabiul Akhir fi 60 atau 80 raqiban al muhajirin. Perhatikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah bin Harith bin Muttalib 6 60 atau 80 orang pengendara dari kalangan muhajirin. Kemana? ma'in bil Hijaz. Nah, di suatu tempat Hijaz. Nah, barakallahu fikum bi asfal thaniyatil marrah. yang tempat letaknya itu apa barakallahu fikum di sekitar tempat namanya thaniyatil marrah di bawah disebutkan maudiun qaribun minal juhfah, tempat yang dekat dengan juhfah. Disitulah Rasulullah mengutus siapa tadi? Ubaidah ibn Harith bin Muthalib. Falakau jam'an 'aziman min Quraisy. Akhirnya mereka bertemu, berjumpa segerombolan besar dari kalangan orang-orang Quraisy. Naam, alaihim eh, dipimpin mereka oleh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Rombongan besar tadi itu dipimpin oleh siapa? Ikrim, Ikrimah putranya Abu Jahal. Wakila ada juga yang mengatakan balkana alaihim Mikriz ibn Hafs. Nah, ada juga yang mengatakan sana yang mimpin di situ ada di rombongan besar tadi itu Mikriz bin Hafs. Falam yakun bainahum qital, tidak ada perangan tadi. Karena mereka lari. Paham ya? Cuman ketika mereka lari, saat bin Abi Waqqas melepaskan apa? anak panahnya. Nah, di sini dikenal dengan awal pertama kali yang melemparkan anak panah kepada orang kafir adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kita lihat, illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas rasyaqal musyrikin yauma idin bisahmin. Ketika mereka lari, enggak ada peperangan. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan anak panah kepada kaum musyrikin pada hari tersebut. Fakana awwala sahmin rumiya bi fi sabilillah. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan apa? Anak panah yang pertama kali dilemparkan, dipanahkan di jalan Allah ini. Siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Termasuk apa? Termasuk sahabat yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayah, siapa yang ingat? Sepuluh orang dijamin masuk surga. Cara menghafalnya mudah. Empat khulafa rasyidun tinggal ditambah enam. Coba antum sebutkan. Antum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hmm? Sa'ad bin Zaid. Sa'id bin Zaid, awal Hah? Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, hmm? Zubair bin Awam. Apa? Abdurrahman bin Auf. Tambah khulafa Arshidun Paham ya? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi hadisnya Abdurrahman bin Auf juga enam jadi satu di situ mengenai 10 orang yang dikenal dengan al Mubasharun bil jannah 10 orang yang dikenal dengan al Mubasharun bil jannah dikasih kabar gembira masuk surga Abu Bakar bil jannah Umar bil jannah Utsman bil jannah Ali bil jannah Abdurrahman bin Auf bil jannah Zubair bin Awam bil jannah kemudian Talha bin Ubaidillah bil jannah saat bin Abi Waqqas bil jannah Sa'id bin Zaid al-Jannah, satu lagi siapa? Hah? Abu Ubaidah Jarrah al-Jannah. Sepuluh orang dijamin masuk surga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Itu dikenal dengan al bin jannah. Nah, Sa'ad Abi Waqqas ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di jalan Allah taala. Ini Nah barakallahu fikum. Wa farra yawma idzin minal kuffar ila muslimin Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi wa Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Dan saat itu dari kalangan kufar karena dilempar tadi itu lari, ada yang lari menuju kaum muslimin masuk Islam. Miqdad bin Amr Al-Kindi dan Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Paham ya? Nah, jadi pertama kali yang melempar anak panah di jalan Allah Taala siapa tadi? saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu faedah yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini karena ada keterkaitannya kita selesaikan satu lagi ya. Ada keterkaitannya biar tambah jelas. Faedah yang kedua, Ghazwatul Usairah. Ini, perang Usairah ini sebutkan dalam hadis pertama kali nanti ya. Sebutan apa? Na barakallahu fikum pertama kali peperangan juga Usairah wa yuqal bisin al-muhmalah wa yuqal al usairah al usairah al-Usairah, al-Usairah sama aja. Kharaja bi nafsihi sallallahu fi asna'i jumadil aula hatta balaghaha. Ini juga sama tahun 2 Hijriah. Tahun berapa? 2 Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu itu pada tahun 2 Hijriah ada perang Waddan, perang Buat, perang Badr Ula, perang usairah sama, 2 Hijriah semuanya itu. Pada tahun 2 Hijriah. Paham ya? Nah, walaupun enggak ada perangan sebenarnya, maksudnya itu mereka lari duluan gitu ya. Nah, perang yang sekarang ini perang usairah Rasulullah keluar sendirian. Fi asna di pertengahan bulan Jumadal Ula. Hatta balagha sampai beliau sampai beliau di tempat namanya apa? Makanun bi batni tempat yang Nam terletak di batnian Yanbu' dua nomor dua bawah itu Yanbu' qaryatun kabirah ala sabi marahil min Madinah min jihatul bahr. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi tempat yang ada di pesisir laut. Paham ya? jaraknya itu kampung besar itu ya. Nah, kampung besar, nah barakallahu fikum kalau di hitung jaraknya ya di sekitar Madinah lah, cuman agak jauh sedikit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah sampai tempat tersebut wa aqama hunaka baqiyat syahr. Rasulullah tinggal di sana. Nah, barakallahu fikum eh, beberapa nah barakallahu fikum sisa bulan yang ada bulan tersebut Jumatul Ula, Rasulullah kan pertengahan. Pertengahan Jumatul Ula berangkat sendirian. Nah barakallahu fikum menuju ke tempat tadi ya. Nah barakallahu fikum yang bu' tadi itu Wasalaha Bani Mudlis Di situ mengajak damai Bani Mudlis. Bani Mudlis siapa sih? Atau walayani min jumadil akhirah. Jadi beliau tadi tinggal di sana beberapa hari. Sisa bulan Jumadil Ula dan beberapa malam pada Jumadil Akhirah. Paham ya? Mengajak damai Bani Mudlis. Bani Mudlis siapa yang ingat? Di sana ada orang yang masuk Islam yang semula di kampung itu ketika Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Madinah ditemani Abu Bakar Siddiq dan juga penunjuk arah siapa penunjuk arah itu? Eh? Abdullah bin Uraikid, nah barakallahu fikum sempat dikejar ketika sampai di kampung Mudlij ini. Siapa itu? Surakah bin Malik. Nah barakallahu fikum. Summa raja'a wa lam yalqa kaidan. Kemudian beliau pulang kembali tidak menjumpai makar sama sekali. Paham ya? Ini dikenal Ghazwa al usairah berarti tidak ada pembunuhan situ ya, tidak ada peperangan. Beliau mengajak damai Bani Mudlis tadi itu dan kembali dalam keadaan tidak menjumpai makar. Kita tutup yang terakhir. Bab Sahih Muslim min hadits Abi Ishaq As-Sabi'i qala qultu li Zaid bin Arqam aku berkata kepada Zaid bin Arqam kan ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali Rasulullah SAW berperang qala tis'a asyrata ghazwatan. Dihafal ini ya. Dihafal walaupun enggak hafal hadisnya tapi hafal hafal apa kandungannya. Yaitu apa? Rasul ditanya, maksudnya apa? Zaid bin Arqam ditanya. Ngam oleh siapa Abu Sa'id tadi berapa kali Rasul berperang? Qala tis'a asyrata ghazwatan. 19 kali peperangan. Awaluha al-Usair awil Usair. Peperangan pertama kali menurut sini ya, Naam Usair atau Usair itu Usairah tadi itu. Paham ya? Wa illa sebelumnya ada peperangan-peperangan, memang enggak ada peperangan situ, maksudnya enggak ada pertumpahan darah, cuma dihitung perangan itu. Karena awalnya berperang mereka lari duluan. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. rabbil alamin.